wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Al-Mushahidun al-Kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. al mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala dan masuk pada bab berikutnya dari rencana 96 bab yang kita sebutkan bab yang ketiga bab alqab wa awsaf ahli sunnati wal jamaah bab laqab atau gelar-gelar wa awsaf sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari gelar atau nama-nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah dan bagaimana sifat mereka. An Thauban radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq mansurah hatta ya'ti amrullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu ta'ifatun min ummati akan selalu ada ta'ifah kelompok min ummati dari umatku alal haq yang tetap berjalan di atas kebenaran mansurah tertolong hatta ya'tiya amrullah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala maksudnya sampai hari kiamat bahasan kita adalah alqab wa gelar-gelar nama-nama dan sifat-sifat ahlu sunnati wal jamaah. Pada hadis ini kita dapatkan faedah ada satu istilah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW Taifah dan Mansurah kelompok yang tertolong kelompok yang ditolong Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على, على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال فقبض يده وقال الجماعة al-jama'ah الله جميعا ولا تفرقوا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Bani Israel terpecah terbelah menjadi 71 kelompok atau golongan dan sesungguhnya umatku akan terpecah akan terbelah menjadi 72 golongan di hadis yang lain 73 kata Nabi Muhammad SAW kulluhum finnari illa wahida semuanya di neraka kecuali satu golongan kecuali satu kelompok ingat ini bukan kemudian yakni pemastian bahwasanya pasti neraka enggak, ini ancaman. Semuanya di neraka kecuali satu. Satu golongan, satu kelompok. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Wama hadhil wahidah. Wahai Rasul, golongan apa yang satu ini? Golongan kelompok apa yang satu ini? yang selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengepalkan tangannya dan beliau bersabda al-jamaah. Dan beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah jami'an, semuanya, seluruhnya, semua kalian. Wa la tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai. Bahasan kita adalah al-qab wa awsaf ahlus sunnati wal jamaah. Laqab, gelar, nama, sifat untuk ahlus sunnati wal jamaah. Di hadis pertama kita dapatkan dua istilah taifah mansurah. Di hadis ini kita dapatkan di antara laqab, nama, gelar untuk ahlus sunnah yang lain adalah الجماعة وقال أحمد بن حنبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mengomentari sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya umat akan terpecah belah menjadi 72 golongan, 73 golongan di hadis yang lain. Semuanya di neraka kata Nabi Muhammad SAW ancaman tentunya bukan sebuah kepastian. Illa wahida kecuali satu kecuali satu kelompok. Beliau mengomentari kata beliau in lam yakunu ah, ashabul hadith, fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ashabul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Bahasan kita adalah lakob, gelar, nama, sifat untuk ahlus sunnati wal jamaah. Dan pada perkataan Imam Ahmad ini kita dapatkan faedah di antara nama lain, di antara gelar yang kemudian juga disematkan kepada ahlus sunnati wal jamaah adalah أصحاب الحديث أصحاب الحديث وقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني والبخاري وغيرهم في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هم ashabul hadis. Dan berkata Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian guru Imam Ahmad bin Hanbal Ali bin Madini dan juga yakni uh, eh, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya mereka berkata mengomentari sabda Nabi Muhammad SAW akan selalu ada ta'ifah satu kelompok min ummati di kalangan umatku zahirina alal haq tetap berpegang teguh dengan kebenaran akan selalu ada kata Nabi Muhammad SAW Kemudian mereka mengomentari hum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Bahasan kita adalah gelar nama, laqab, sifat yang lain untuk nama ahlu sunnati wal jamaah yaitu ashabul hadis. وقال الإمام البربهاري فالله فالله فالله الله في نفسك wa bil athar wa ashabil athar. Disebutkan dalam Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari kata beliau Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Wa bil athar dan berpegang teguhlah kamu dengan al-athar, sunnah Wa ashabil athar dan ashabul athar, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kita sudah bahas definisi sunnah pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang namanya sunnah adalah tariqun nabi sallallahu alaihi wasallam jalan metode cara beragama Nabi Muhammad SAW yakni dalam perkataan, perbuatan dan semua cakupan baik itu akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Berkata Imam al babahari ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada dirimu dan berpegang teguhlah kamu dengan al-athar nama lain untuk sunnah walaupun kalau diterjemahkan secara bahasa al-athar yakni bisa diterjemahkan dengan jejak atau bekas ya alaika bil athar berpegang teguhlah kamu dengan al-athar maksudnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil athar nah ini faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ini diantara nama lain, gelar lain untuk ahlus sunnati wal jamaah ashabul athar. Orang-orang yang berpegang teguh dengan athar, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lalikai fi muqaddimati kitabih Usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah fi wasfi ahli sunnah. Yang kita sebutkan di awal tadi itu adalah laqab gelar nama lain untuk ahlu sunnati wal jamaah yaitu Taifah al mansur al-Jamaah Ashabul Hadith kemudian Ashabul Athar nah berikut perkataan Imam Al-Lalikai dalam mukaddimah kitab beliau yang berjudul Usul I'tiqad Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam mensifati Ahlu Sunnati wal Jamaah karena bahasan kita adalah lakab, gelar atau nama lain dan juga sifat. Ahlus sunnah wal jamaah. Berikut perkataan beliau. Fahiyat ta'ifatul mansurah. Wal firqatul najiyah. Wal usbah al-hadiyah. Wal jama'atul adilah al-mutamassikah bis sunnah. Beliau menyebutkan berapa, beberapa sifat untuk ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka ahli sunnah adalah fahiyat ta'ifah al-mansurah. Ahli sunnah adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal firqatun najiyah dan kelompok yang selamat. Selamat ini urusan akhirat ditolong atau tertolong ini yakni ketika di dunia. Wal usbah al hadiyah dan kelompok yang diberikan atau mendapatkan hidayah. Wal jama'atul adilah dan jamaah yang adil. Sifatnya al mutamassikatu bis sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan cara metode beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi di saat yang sama beliau menyebutkan laqab atau gelar atau nama-nama lain untuk ahlu sunnah dan sifat mereka ahlu sunnah adalah at taifa al-mansur nama lain al-firqatun najiyah nama lain al-usbah al-hadiyah nama lain al-jama'atul adilah nama lain Sifat mereka semuanya al-mutamassikatu bis sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال ابن تيمية في صدر العقيدة الواسطية فهذا اعتقاد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam muqaddimah kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah kata beliau maka ini maksudnya beliau akan menerangkan kitab ini maka ini adalah keyakinan Al-Firqatun Najiyah Al-Mansurah kelompok yang selamat di akhirat Al-Mansurah yang ditolong di dunia ila qiyamis sah sampai hari kiam. Inilah kelompok yang selamat dan tertolong. Kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiam. Siapa mereka? Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan beberapa perkataan para sahabat dan ulama. Berikut ulama kontemporer zaman kita, tentunya sudah meninggal juga beliau, tapi kita mengalami masa beliau yaitu Syekh bin Baz. Wa bin Baz dan berkata Syekh bin Baz, "Al-firqatun najiyah hiya at-ta'ifatul mansurah." وصفاتها ittiba'us salaf wasairu ala manhajis sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum wa atba'ahum bi ihsan. Dalam fatwa Nur al-Darb Syekh bin Bas menyebutkan al firqatul Najiyah kelompok yang selamat, golongan yang selamat di akhirat ia adalah at-taifatul mansurah, ialah adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Jadi beliau menyebutkan ini penamaan-penamaan sama. Apakah itu at-taifah al-mansur, apakah al-firqatun najiyah, apakah al-usbah al-hajiyah, apakah al-jamaah atau al-jamaah al-ajilah atau ashabul athar atau ashabul hadis. Semuanya adalah nama-nama untuk ahlus sunnati wal jamaah. Artinya siapapun di antara kita kalau misalnya membaca kitab-kitab akidah dan keluar kemudian lakop-lakop ini, keluar kemudian nama-nama ini maka Anda tahu maksud para ulama mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Berkata Syekh bin Baz, al firqatul najah hiya hiya ta'ifatul mansur. al firqatul najah golongan yang selamat ialah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'ifatul mansur wa dan sifatnya sifatnya ahli sunnati wal jamaah sifatnya al-firqatun najiyah sifatnya at-taifatul mansura sifatnya ashabul hadith sifatnya ashabul athar sifatnya al-jamal adilah sifatnya al-usbah ah, al-hadiyah semua nama yang untuk menunjukkan ahli sunnati wal jamaah sifat mereka adalah dan siapapun di antara kita yang kemudian menyematkan pada diri dia saya ahlu sunnati wal jamaah maka harus memiliki sifat berikut. Sifatnya adalah ittiba'us salaf. Mereka para pengikut as-salaf, orang-orang terdahulu. As-salafus salih, identik dengan Nabi Muhammad. Lebih luas identik dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Atau Nabi Muhammad dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan siapapun orang yang menjalani jalan mereka, yang menapaki jalan mereka yang memahami agama ini dengan pemahaman mereka. Kata Syekh sifatuha ittiba'us salaf. Ahlu sunnati wal jamaah sifat mereka adalah pengikut salafus salih. Wasairu ala manhajis sahabah dan berjalan di atas metode para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Makanya siapapun orang bisa kemudian mengklaim dirinya saya ahlu sunnati wal jamaah. Rujukan saya kitabullah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok kemudian begitu banyak perbedaan? Begitu banyak, bahkan mungkin saya katakan, kok ada penyimpangan? Padahal ahlu sunnah wal jamaah. Maka kuncinya adalah satu. Cara memahami agamanya dengan cara siapa? cara memahami firman Allahnya, cara memahami sabda Nabi Muhammad SAW-nya dengan pemahaman siapa? Nih, Ahlu sunnah mereka pengikut as-salaf dan mereka berjalan selalu di atas manhaj metode cara beragama. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Kita sudah bahas tentang keutamaan mereka. Kenapa kalau kemudian kenapa kita harus menjadikan para sahabat Nabi Muhammad panutan kita? Orang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik kondisinya, orang yang paling lurus petunjuknya, orang yang paling baik keadaannya karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Maka di antara sifat ahlu sunnati wal jamaah dengan beberapa nama tadi, dengan beberapa gelar tadi, al-firqatul najiyah, al-taifatul mansura, al-usbah al-hadiyah, al-jamaah, al-adilah, ashabul athar, ashabul hadith, semua adalah nama dan gelar untuk ahli sunnah wal jamaah. Sifat mereka pengikut salafus saleh dan mereka berjalan di atas manhaj metode beragama cara beragama siapa para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an wa atba'uhum bi ihsan dan mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan. Makanya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah meridai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ihsan dengan kebaikan mereka tidak menyelisih mereka mengikuti mereka dan tidak menyelisih mereka makanya berkata seorang sahabat radhiyallahu anhu <clears throat> Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika kala itu ada orang yang mengatakan kepadanya la tuhaditsuna illa bil Qur'an. Wahai sahabat yang mulia Imran bin Hussein la tuhaditsuna illa bil Qur'an. Jangan engkau beri kami wejangan, beri kami nasihat, ceramahi kami kecuali dengan Al-Qur'an saja. Secara tidak langsung maksudnya jangan engkau sampaikan hadis. Cikal bakal ingkar sunnah sudah ada, bahkan sahabat kala itu masih hidup ya. Kata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Udnu. Eh, kamu yang bertanya nih, tolong sini lebih mendekat lagi. Fadana, kemudian dia mendekat. Kemudian ditantang oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Karena orang ini ingin firman Allah saja. Orang ini ingin Al-Qur'an saja. Tidak ingin mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كتبري له رضي الله عنه لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه أن الصلاة الظهر أربعا والصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين أن صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين أوكي كم كان pengennya Quran aja Kata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Jika kamu dan teman-temanmu kami wakilkan." Maksudnya kami suruh. Kamu sendiri nggak bakal mampu. Kamu dan teman-temanmu. Kemudian kami suruh. Kami minta untuk mencari dalam Al-Qur'an. Mengulik Al-Qur'an dari awal sampai selesai. Kamu dan teman-temanmu apakah kau akan temukan di dalamnya penyebutan salat zuhur itu empat rakaat, salat asar itu empat rakaat, salat maghrib itu tiga rakaat dan di dua rakaat pertama salat maghrib dibaca dengan nyaring. Ada enggak? Nanti kan pekannya Al-Qur'an aja nih. Ada enggak? Diam. Dia tidak bisa menjawab karena enggak ada. Bukan berarti Al-Quran kurang, tidak Al-Quran diturunkan secara mujmal, global, detailnya dari sabda Nabi Muhammad SAW ujian untuk kita semua umat Nabi Muhammad mau taat atau tidak dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena di Quran enggak ada. Ketika dia tidak bisa menjawab, ditimpali lagi dengan pertanyaan berikutnya dan juga sebuah tantangan. Lau anta wa ashabuka ilal Quran. Jika kamu dan teman-temanmu, kamu sendiri nggak bakal bisa. Kamu dan teman-temanmu kami suruh sekarang untuk mencari Al-Quran, apakah kamu akan temukan penyebutan tawaf dan sa'i tujuh kali putaran, tujuh kali bolak-balik? Diam. Perintah tawaf ada. Falyattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di rumah Allah yang tua. Maksudnya Ka'bah. Perintah tawaf ada. Tapi tujuh kali putaran yang nggak ada di Quran. Tapi tujuh kali mondar-mandir atau bolak-balik yang di Safa Marwah nggak ada di Quran. Semuanya adanya di sabda Nabi Muhammad saw. Ketika dia terdiam seperti itu, berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ini kenapa kita harus memahami agama dengan paham mereka. Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan hadis ini dengan paham para sahabat? Kata beliau, Ay kaum khudhu anna. Hai audiens semua yang hadir di sini kata beliau. Khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami, ikuti metode kami. Khudhu anna, ambillah dari kami, nuntut ilmu sama kami. Siapa? Para sahabat. Fa wallahi in lam in lam la tadillun, la tadillun. Karena sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukan beragama, memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad melalui cara paham kami, metode kami, la tadillunna, kalian pasti akan sesat. Ya. Makanya itulah potokannya. Itulah ahlu sunnah. Al-firqatul najiyah dialah al-ta'ifah al-mansurah. Itulah ahlu sunnah. Sifat mereka pengikut salaf dan berjalan di atas manhaj para sahabat memahami firman Allah ini sabda Nabi Muhammad itu dengan paham mereka ridwanullahi alaihim jami'an wallahu a'lam bissawab sebagai penutup fihi masail disebutkan eh, kata beliau ya, beberapa eh, masalah yang bisa kita ambil faedahnya dari beberapa riwayat dari para sahabat dan para ulama hingga ulama terakhir di zaman kita Syekh bin Baz al-ula Yang pertama adalah min alqabi ahli sunnah wal jamaah di antara laqab gelar nama lain ahli sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis. Orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Wa ashabul athar. Orang-orang yang berpegang teguh dengan al-athar. Maksudnya juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul ha-, ahlul hadis, ashabul athar wa ta'ifah al-mansurah. Satu kelompok yang ditolong di dunia. Wal firqatun najiyah dan golongan yang selamat. Inilah beberapa nama lakok gelar untuk ahlu sunnati wal jamaah, ahlu hadis, ashabul athar, at-taifah al-mansurah dan al-firqatun najiyah. Kalau berkaitan dengan perkataan Imam Al-Lalikai tadi, yakni maka ada tambahan yang lain yaitu al-jamaah al ajlah dan al-usbah ya al-jamal adilah dan al-usbah al-hadiyah. Maksudnya kurang lebih sama. Ini kelompok yang diberikan petunjuk jamaah yang adil. Dua, anna ta'ifatul mansura wal firqatun najiyah wal firqatan najiyah musammayani li musamman wahid. Bahwasanya at-ta'ifah al-mansura dan al-firqatun najiyah ini dua hal atau dua nama tapi untuk satu nama yakni untuk satu tujuan yang sama yaitu dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mau disebutkan at-taifah al-mansurah atau al-firqatun najah maka sama. Dia atau ia adalah nama untuk ahlus sunnah wal jamaah. Al-thalitha yang ketiga annaha najiyah bi'tibar al-akhirah wa mansurah bi'tibar dunia. Bahwasanya kelompok tersebut, golongan tersebut, ahlus sunnah wal jamaah mereka ditolong untuk kasus urusan dunia akan selalu Allah tolong dan mereka selamat berkaitan dengan urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengesahkan Allah mereka di atas jalan Nabi Muhammad SAW pastilah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dari azabnya wallahu a'lam bissawab ar dan yang terakhir butlan at-tafriq baina at-ta'ifatil mansurah wal firqatil najiyah yani batilnya atau batalnya perkataan sebagian orang yang membedakan antara At-Taifah Al-Mansurah dan Al-Firqatun Najah, maka ia adalah sama. At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najah, Ahlul Hadith, Ashabul Athar, Al-Usbah Al-Hadiah, Al-Jamal al semua adalah nama untuk Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Dan ingat sifat Ahlus Sunnah, pengikut salafus saleh dan berjalan di atas metode pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu alam itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan 30 menit belajar manhaj dari kitab yakni Idahul Mahajjah fi Bayani Sabil Salaf karangan Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim hafizahullah taala. Dan kita baru membahas 3 bab dari rencana 96 bab.